الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatul salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha karya Syekh Al-Allamah al muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pembahasan yang terakhir sampai pada riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait salatul lail salat malam dan telah kita baca hadis yang disebutkan oleh al-musannif dari kitab dan insyaallah taala kita akan mengambil faidah dari bab ini berkaitan tentang ahkam atau hukum-hukum al-mukhtasar yang ringkas fi salatil lail pada salat malam di sini faedah tersebut dinukilkan dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz hafidhah rahimahullahu taala di dalam Majmu' Ar-Rasail ketika beliau ditanya tentang apa hukum salat al-lail qala rahimahullahu taala di sini beliau menjawab dengan ringkas namun isinya padat. Dan di sana insyaallah akan kita tambah dengan hadis-hadis yang mendukung dengan atau dari jawaban beliau. Beliau rahimallahu taala berkata, "Salatul laili sunnatun muakkadah wa min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam." Salat malam, salatul lail, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Di sini beliau sudah menyebutkan hukumnya. Satu faidah. Wa min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perbuatan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala berfirman Beliau menyebutkan dalil, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dan pada sebagian malam salatlah tahajud engkau sebagai tambahan untukmu." Asa semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dirimu oleh Rabbmu di tempat yang terpuji. Ayat ini berisikan perintah. Di sini faidah kita sebutkan dinukilkan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Lubabut Tafsir ketika menyebutkan ayat ini kata beliau rahimahullah taala umira umiralahu biqiyamil laili ba'dal maktubah وهذا قول لعبد الله ابن عباس ومذهب الشافعي ورجحه ابن جرير الطبري على قول بوجوب صلاة الليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم استدلالا لهذه الآية Al-Hafidh Ibnu Kathir berkata, ayat ini berisikan perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat malam setelah perintah kewajiban salat fardu. Ini suatu pendapat yang dirajihkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kemudian juga mazhab Syafi'i dan diterjemah oleh Ibnu Jarir At-Tabari madhab yang menyebutkan bahwa atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwajibkan sholat malam. Dari ayat ini, wa min al laili fatahajjad bihi nafilatul lak. Di sini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah kepada Rasulullah untuk menegakkan sholat malam dengan konteks wajib. Walaupun di situ disebutkan nafilah tambahan, tapi di sini ada suatu madhab yang menyebutkan Rasulullah wajib untuk menegakkan sholat malam di tiap malamnya. Nah. Adapun kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan disebutkan dalam ayat tersebut asa asa ayyab'atak. Kalimat asa yang didapati di dalam Al-Qur'an atau la'alla asa dan la'alla ini artinya semoga atau mudah-mudahan ini dalam khobar yang bermakna al-wuku' pasti terjadi. Nah, di sini disebutkan asa ayyab'atak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Allah uh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pasti Pasti bahwasanya Rasulullah akan dibangkitkan di tempat yang terpuji. Ya, di sini artinya al-wuqu. Setiap kata asa, setiap kata la'alla dalam Al-Qur'an itu bermakna pasti, pasti terjadi. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi. Nah, terkadang kebaikan itu nah atau kejelekan itu diberikan kepada kalian dalam keadaan kalian tidak menyukainya padahal itu kebaikan buat kalian nah di sini maknanya adalah pasti benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan keburukan yang menimpa kita ataupun kebaikan kepada kita itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kebaikan ketika tidak diberikan maka itu adalah kejelekan syarul lakum. Kemudian salatul lail ini masih kita faidah bukan dari kalam beliau rahimahullah taala. Salat malam hiya afdhalus salat ba'dal maktubah. Adalah salat yang paling utama setelah salat fardu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Hadis yang sahih Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul laili." Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau berkata, "Salatul laili sunnatun muakkadah." Salat sun, salat malam adalah salat yang sunnah muakkadah wa asarra aw man asarra ala tarkihi fa innahu dan barang siapa yang dia terus-menerus meninggalkannya maka sungguhnya persaksiannya itu ditolak ini berkaitan tentang salatul lail hukumnya adalah sunnah muakkadah dan menurut satu mazhab dari mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Abdullah bin Abbas diwajibkan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang meninggalkannya itu akan ditolak persaksiannya. Disebut, disebutkan juga dari madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala atas wajibnya salatul lail. Beliau mewajibkan salatul lail. Kemudian dilanjutkan Qala rahimahullah ta'ala wa qala Allah ta'ala fi wasfi salihin min ibadillah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam menyifati atau mensifati orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surat Adz-Dzariyat ayat 18 19. Mereka orang-orang yang saleh sangat sedikit tidur malamnya. Dan di pagi hari mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wa qala Allah taala fi sifati ibadir rahman walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati kepada hamba-hambanya walladzina yabitun mereka adalah orang-orang yang di malam harinya kepada Rabb mereka melakukan sujud dan berdiri yaitu salat menegakkan salat qiyamul lail qala rahimallah fatahajjud fil lail sunnatun wa qurbatun adzimah maka menunaikan salat tahajud di malam hari amalan yang sunnah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sangat agung, yang sangat besar. Lakin hasbat taqati yaf'aluha al-insan fi awal al-laili atau fi athna' al-laili atau fi akhir al-laili hasbat taysir. Kata beliau rahimallahu taala akan tetapi amalan ini dikembalikan kepada kemampuan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing maka dia bisa memilih di awal malamnya atau di pertengahan malamnya atau di akhir malamnya seluruhnya ini hasbat taisir sesuai dengan kemudahan dan kemampuannya di sini faedah waktu salat lail, waktu salat malam tabda min ba'di salatil isya ila al-fajr sadiq dimulai dari setelah salat isya selesai sudah masuk dibolehkannya salat malam sampai ke terbitnya fajar as-sadiq dikumandangkannya adzan subuh adzan subuh yang kedua nah bukan yang pertama tapi yang kedua wal afdal an tuqama fi thuluthil lail al akhir dan dari waktu ini yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir kalau kita mau menghitung maka kita bagi dari misalkan ba'da isya itu jam 8 sampai subuh jam 5 maka di sana diambil sepertiganya di sepertiga yang terakhirnya Sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhirnya. Ini yang paling utama untuk menunaikan salat malam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa alla yaquma min al lail falyutir awwalah." Barang siapa yang khawatir dia tidak akan bisa bangun di akhir malamnya, maka hendaklah dia sholat witir di awal malam. Wa man tami'a ayyakuma akhiruhu falyutir akhiril lail. Atau falyutir akhiral lail. Namun bagi yang memiliki kemampuan tami' dia memiliki semangat hendaklah dia menegakkan di akhir malamnya. Fa inna salata akhiral lail mashhudatun wa dzalika afdal. Karena sungguhnya salat malam di akhir malam itu dipersaksikan. Dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya. Dan itulah yang paling utama. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang waktu salat malam. Kemudian beliau lanjutkan Qala rahimallahu taala, "Tsumma qala wa aqalluha wahidatun raq'atun wahidatun yutiru biha wa yustahabbu lahu ziyadah yusalli thalathan khamsan sab'an tis'an hasba taysir." Beliau rahimallahu taala berkata, "Salat malam yang paling sedikitnya adalah satu rakaat." Satu rakaat ini dia sekaligus salat witir. Jadi merangkap sholat malam dan sholat witir. Disunahkan baginya untuk menambah menjadi tiga rakaat, menjadi lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat. Hasbat taisir sesuai dengan kemudahannya. Nah. <clears throat> Adapun jumlah rakaat ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau rahimallahu taala. Dan yang paling Eh, banyaknya jumlah rakaat dari salat malam adalah ihda asyarata rakaah wa la yazidu 'alaiha. Yang paling banyak adalah sampai jumlah 11 rakaat. Ini salat malam. Wa la yazidu 'alaiha dan dia tidak menambah lagi dari jumlah tersebut. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Dan ini tidak tidak keluar dari khilaf kalau yang lebih daripada itu 20 rakaat, 21 rakaat ini ada hadisnya diperselisihkan. Nah, dan seandainya hadis tersebut sahih, maka bisa dihukumi hadis yang akan kita sebutkan ini menghapus atau menutupi dari hadis tersebut. Hadis yang disebutkan dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat atau sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau radhiyallahu taala anha, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asharata raka'atan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah melebihi salat malamnya baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya di selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Nah, ini hadis kedudukannya sangat kuat sekali diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga diriwayatkan dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang paling mengerti tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di rumahnya. Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Inilah yang paling utama. Salat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Thumma qal, kemudian beliau menyebutkan rahimallahu taala. Ya di sini beliau hanya menyebutkan ringkasannya dan beliau tidak menyebutkan Eh, dalil-dalilnya. Namun di situ seluruhnya ada dalilnya. Wa idza kana yashuqqu alaihi qiyam al-lail fi akhir al-lail sallaha qabla an yanam kama awsa nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Apabila dia berat untuk menegakkan salat malam di akhir malam maka lakukanlah salat sebelum dia tidur. Ini tadi adalah fatwa dari beliau rahmatullah sebagaimana Nabi telah mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Ini disebutkan dalam hadis. Hadis di dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah sebagaimana yang beliau sebutkan. Dalam hadis tersebut Abu Hurairah berkata, "Ausani Khalil sallallahu alaihi wasallam thalathan." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Wa minha an utira qabla an anam. Mewasiatkan kepadaku di antaranya adalah hendaknya aku salat witir sebelum aku tidur. Kalau dikhawatirkan ya ya alaih dia merasa berat ataupun dia khawatir Allah yaquma sebagaimana hadis Jabir Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa an utira qabla an anam. Thumma qala, kemudian beliau melanjutkan. Was sunnatu thintaini thintaini thumma yutiru Yang disunnahkan dalam salat malam kaifiahnya adalah dua rakaat dua rakaat. Kemudian di akhir dia witir. Ya, dengan satu rakaat. Hal ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, riwayat Al-Bukhari. Salatul lail masna masna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Hadis yang sahih. Kemudian setelah itu beliau ditanya kembali. Setelah beliau menjabarkan tentang ringkasan dari salat malam, beliau ditanya, <clears throat> "Idzan la ya'sam man taraka salatul lail?" Kalau begitu, orang yang meninggalkan sholat malam itu tidak berdosa? Beliau ditanya oleh penanya tadi. Fa'ajab, maka beliau menjawab, La ya'tham. Dia tidak ber, tidak berdosa. Wa annaha sunnatun. Dan sholat malam itu hukumnya adalah sunnah. Lau tarakaha la syai'alih. Kalau seandainya dia meninggalkannya maka tidak ada dosa atasnya. Walakin akan tetapi as-sunnatu al muhafadzatu 'alaiha. Akan tapi yang disunnahkan itu adalah menjaga salat malam. Allah Subhanahu wa taala lam yujibu alaina illa salawatul khams wa ma zada 'alaiha kulluha sunnatun nafilah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mewajibkan atas kita dari amalan salat kecuali salat lima waktu. Yang selebihnya itu adalah sunnah nafilah. Setelah itu beliau menyebutkan, walakin yang bagi mukmin sepantasnya bagi seorang mukmin wayasra'alahu dan disyariatkan untuknya an yuhafidhu ala arwatib. rawatib Dia hendaknya menjaga salat-salat rawatib. Nah, ketika tidak mampu untuk menjaga salat malam, maka jangan terus ditinggalkan juga salat-salat sunnah yang lainnya, salat rawatib. Ya. Wayan bagi. Kemudian beliau juga menyebutkan wasolatul lail. Kemudian juga sepantasnya untuk menjaga salat malam. Yan bagi ayusari'a ila kulli khair. Maka sepantasnya baginya untuk berlomba-lomba di dalam segala kebaikan. Wa yakun harisan 'alaiha yarju thawaballah wa fadlahu. Dan hendaknya dia bersemangat di atas amalan tersebut dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan juga keutamaan-keutamaan darinya. Sampai di sini ya, faedah yang beliau sebutkan tentang salatul lail. Ini insyaallah sudah mencukupi dari ya, faedah yang bisa kita ambil dari bab ini terkait dengan salatul lail. Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan hadis hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga sebagian lafadznya diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah hadis yang sahih yang lafadznya man qara al-Qur'ana fi aqalli min thalathah atau min thalath lam yafqahu. Orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari tiga malam atau tiga hari, maka dia tidak akan dapat memahaminya. Dari hadis ini kita mengambil faidah permasalahan tentang hukum membaca Al-Quran kurang dari tiga malam. Bagaimana hukumnya? seseorang membaca Al-Quran kurang dari tiga hari sampai selesai khatam. Nah, pendapat yang rajih anna sunnata wal afdal alla yakhtimal Qur'ana bi aqalli min thalathi ayyam. Yang disunnahkan dan yang paling utama hendaknya seseorang itu tidaklah dia menghatamkan Al-Qur'an kurang dari tiga hari. Nah, sesemangat apapun atau serajin apapun dia membaca Al-Quran, maka hendaknya dia tidak kurang dari tiga hari dalam menyelesaikannya. Liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr, "Man qara'a al quran fi akal min thalath lam yafqahhu." Barang siapa yang baca Al-Qur'an kurang dari tiga hari maka dia tidak akan dapat memahaminya. Dari hadis ini Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi beliau menyebutkan dalam syarahnya wala yafham min al-hadis anna qira'atahu fi aqall min thalath la tajuz. Tidaklah difahami dari hadis ini bahwasanya membaca kurang dari tiga hari itu tidak boleh. Mengapa demikian? Kata beliau, idil manfi fil hadis wal fiqh wal fahm. Dikarenakan yang dinafikan atau yang ditiadakan dari hadis ini adalah al-fiqh wal fahm, kefakihan dan kefahaman. Yang dinafikan artinya kalau dia membaca Al-Qur'an selesai khatam 30 juz kurang dari tiga hari maka dia tidak akan memahaminya. Ini yang dinafikan. Nah, walaysa thawabul qira'ah bukannya dinafikan adalah pahala dari membaca tersebut. Pahalanya tetap ada. Nah, itu karena tidak dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yalzam min adam min adami fahmihi fi aqall min thalath tahrimu qira'atah fi aqall minha. Maka bukannya yang dimaksud karena tidak difahamkan tadi kurang dari tiga hari itu menghukumi dengan hukum yang haram membacanya kurang dari tiga hari. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Fadail Al-Qur'an kata beliau wa qad kariha ghair wahidin as salaf qiraatul Qur'an fi aqall min thalath. Telah dimakruhkan dari para salaf rahimahumullah membaca Al-Qur'an kurang dari tiga hari maka terkait dengan hukum hukumnya adalah makruh tidak sampai pada batas haram namun tadi disebutkan konsekuensinya adalah dia tidak akan memahaminya nah dan ini adalah suatu hal yang wakil terjadi ya nah seseorang baca Al-Quran dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang pendek maka di situ tadabur itu akan kualitasnya akan menurun bagaimana dia mentadaburi Al-Quran itu tentu akan menurun kualitasnya nah dan yang dimaksud dengan al-fiqhu fil Quran ini maksud dengan al-fiqh pemahaman pemahaman dari Al-Quran kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa Qira'atul Quran ala wajhil ma'muri bih turithul qalba al-imanu adim." sesungguhnya membaca Al-Quran dengan cara yang diperintahkan dan disyariatkan. Ini akan mewariskan di dalam hati seorang hamba keimanan yang sangat besar. Wataziduhu yakinan dan akan menambahkan pada hatinya itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ketenangan wa dan juga obat bagi jiwanya ini yang dimaksud dengan al-fiqh. Ya, artinya ketika dia memahaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan imannya. Nah, disebutkan dalam surah Al-Anfal. Nah, orang-orang beriman ketika mereka dibacakan Al-Qur'an, maka zadathum iman. Ya, mereka akan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan al-fiqh. Oleh karena itu, ya, Al-fiqh di sini dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti ya, larangan untuk membaca kurang dari tiga hari. Dan hukumnya adalah makruh. Sebagian salaf rahimahum, rahimahumullah jami'an mereka telah mengamalkan bacaan Al-Quran khatam itu kurang dari tiga hari. Uthman bin Affan kemudian juga Naam uh, Ad-Darimi, nah, Tamim bin Aus Ad-Darimi, Abdullah bin Mas'ud. Ya disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan, mereka menyelesaikan dalam waktu satu malam. Satu malam mereka menyelesaikan Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat memahami ya. Hadis-hadis tadi bukan dimaksudkan yaitu larangan untuk menyelesaikannya dalam kurang waktu tiga hari. Kemudian di sini faidah berkata Al-Hafidh Ibn, Ibn Rajab dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Nah, di sini insyaallah kita akan lebih mudah memahaminya tentang hadis ini. Kata beliau, "Wa inna ma warada nahi an qira'atil Qur'an fi aqall min thalath 'ala al-mudawamah 'ala dhalik." Larangan ini itu ditujukan kepada al-mudawamah yang terus-menerus punya kebiasaan yang sangat sering sekali menyelesaikan kurang dari tiga hari. Fa'amma fil awqad al-mufaddalah ka syahr Ramadan khususan al-layali allati yatlubu fiha lailatul qadr aw fil amakin al-mufaddalah ka makkata liman dakhalaha min ghairi ahliha. Nah. Adapun di waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan terkhusus di malam-malam yang dicari di sana atau diharapkan di sana terjadinya Lailatul Qadar. Ataupun juga di tempat-tempat yang utama. Kata yang pertama di waktu-waktu yang utama, yang kedua di tempat-tempat yang utama, seperti di Mekkah. Bagi mereka orang-orang yang masuk di kota Mekkah bukan termasuk dari penduduk asli tempat tersebut. Kata beliau rahimahullah taala, "Fa yustahabbul iktsar fiha min tilawatil Qur'an." Maka disunahkan untuk memperbanyak memperbanyak bacaan Al-Qur'an di waktu-waktu yang utama dan di tempat-tempat yang utama. Ikhtinaman lizzamani wal makan. Gunanya adalah untuk memanfaatkan kesempatan ya, kesempatan dari waktu yang utama tersebut dan juga tempat yang utama tersebut. Wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma minal a'immah. Inilah pendapat dari mazhab Alimum Ahmad, kemudian mazhab Ishaq dan yang selainnya dari para al-a'immah. Nah, ini berkaitan tentang uh, membaca Al-Quran kurang dari tiga hari. Kesimpulannya adalah ya secara hukum makruh. Nah, akan tapi di sana di waktu-waktu yang khusus, di waktu-waktu yang utama, seseorang itu diperbanyak memperbanyak bacaan Al-Quran untuk ya, mengambil kesempatan dari waktu dan tempat yang utama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah yang bisa kita ambil dari bab ini. Tapi pun terkait dengan salatul witr, Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. والله تعالى أعلم بالصواب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين